Maka pada kesempatan khutbah Jumat kali ini saya akan menyampaikan tentang tujuan dari syariah, tujuan ekonomi syariah yang tidak lain kita akan menemukan nanti bahwa tujuan dari syariah dan ekonomi syariah itu adalah meningkatnya kesejahteraan manusia. Dan kemudian saya akan lanjutkan dengan mengungkapkan fakta-fakta tentang kesejahteraan dunia Islam, termasuk juga tentang tingkat kesejahteraan kita, bangsa Indonesia. Dan pada bagian akhir khutbah ini, saya akan menyampaikan peranan perbankan Islam atau perbankan syariah di tanah air kita. Hadirin kalau kita berbicara tujuan syariah, mari kita ingat pendapat seorang ulama Islam yang sangat terkenal, yaitu Imam Ash-Shatibi yang wafat tahun 790 Hijriah. Beliau sangat terkenal di dunia intelektual Islam karena beliau termasuk pelopor dari berkembangnya ilmu maqasid syariah atau teori-teori tentang tujuan-tujuan syariah buku beliau yang sangat terkenal itu Al-Muwafaqah. Di dalam buku ini beliau mengatakan bahwa tujuan syariah itu adalah meningkatnya kesejahteraan rumah manusia. Jadi tujuan syariah menurut Imam As-Satibi adalah meningkatnya kesejahteraan manusia. Hadirin memang kalau kita lihat Al-Quran, kita akan menemukan banyak sekali perintah ajaran di Quran yang terkait dengan masalah meningkatkan kesejahteraan manusia. Termasuk di dalamnya terkait dengan meningkatnya atau pengentasan kemiskinan, meningkatnya pemerataan dan sebagainya. Saya menemukan tidak kurang 69 ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang itu. Belum lagi ditambah 42 ayat lagi minimal di dalam al Quran saya temukan yang berbicara tentang zakat yang tidak lain juga berkaitan erat dengan masalah pengentasan kemiskinan, masalah peningkatan kesejahteraan, masalah pemerataan. Sekedar perbandingan misalnya, karena kalau kita bicara ekonomi syariah, kita selalu ingat tentang ekonomi tanpa riba. Sesungguhnya Quran berbicara tentang riba itu hanya tujuh ayat di Quran. Berbicara tentang maisir, saya temukan hanya tiga ayat di dalam Al-Quran. Jadi jauh lebih banyak Quran berbicara tentang masalah kesejahteraan umat manusia. Bukan berarti persoalan anti riba itu menjadi tidak penting, tetapi naif sekali ketika kita berbicara ekonomi Islam, ekonomi syariah, yang kita pikirkan hanya persoalan bebas riba saja. Hadirin, salah satu ayat Quran sebagai contoh yang ingin saya sampaikan di sini adalah surah Al-Fajr ayat 15 dan seterusnya. Di situ Allah berfirman, Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa'yakulu rabbi akraman. Kata Allah, kita manusia ini, manusia ini kalau sedang diuji oleh Allah dengan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya, mudah rezekinya, mudah status sosialnya dan sebagainya, dia mengklaim bahwa Tuhan sedang memuliakan dia. Dan sebaliknya kata Quran, Fa'amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Sebaliknya kalau sedang diuji dengan kesempitan hidup, rezeki yang sulit, manusia berkata atau manusia itu merasa bahwa Tuhan sedang menghinakan dia. Nah, ternyata hadirin, perasaan atau klaim seperti itu yang sering muncul dalam diri kita dibantah langsung oleh ayat berikutnya. Kalla bala suprimunal al yatim. Sungguh tidak seperti itu. Jadi Allah ingin mengatakan tidak ada hubungan bahwa hidupmu sedang mudah, sedang dikasih rezeki yang murah, bahwa Allah sedang suka kepada kamu, sedang memuliakan kamu, atau sebaliknya. Persoalannya adalah kamu memuliakan anak yatim atau tidak. Wala taharduna ala ta'amil miskin. Kamu saling menganjurkan memberi makan orang-orang miskin atau tidak dalam bahasa sekarang, kamu mempunyai program yang serius atau tidak di dalam pengentasan kemiskinan lingkunganmu. Jadi seolah ayat-ayat ayat ini yang mengatakan kepada kita secara imply, secara tersirat, bahwa tidak ada hubungannya bahwa hidup kita ini sedang murah, sedang mudah, itu berarti Allah sedang memuliakan kita, jangan-jangan kita sedang diuji oleh Allah. Dan tidak ada hubungannya pula bahwa hidup kita sedang susah berarti Allah sedang benci kepada kita atau sedang menghinakan kita. Tetapi apakah Allah memuliakan kita atau tidak? Jawabannya adalah kita memuliakan anak yatim atau tidak. Kita menganjurkan, kita mempunyai program yang serius atau tidak di dalam mengentaskan kemiskinan, memberi makan orang-orang miskin. Coba kita lihat ayat lain, yaitu surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 177. Sebelum saya membacakan ini, mari kita lihat asbabun nuzul dari ayat ini. Ayat ini turun pada saat umat Islam agak chaos pada waktu itu, agak gundah umat Islam, karena Nabi kita, Nabi Muhammad baru saja merubah kiblat. Kita tahu sejarahnya, pada waktu Nabi Muhammad masih berada di Makkah, belum hijrah, beliau itu kalau sholat selalu berusaha berada pada sisi selatan Ka'bah. Dengan maksud beliau menghadap ke utara, yaitu menghadap ke Ka'bah, tapi juga sekaligus menghadap ke Yerusalem sebelah utara dari Mekah. Jadi dua kiblat sekaligus beliau menghadap pada saat sholat. Tetapi hal seperti ini tidak bisa lagi beliau lakukan ketika beliau berada di Madinah. Karena Madinah adanya di tengah-tengah antara Mekah dan Yerusalem. Kalau beliau menghadap ke Yerusalem, beliau harus membelakangi Ka'bah, Mekah, dan sebaliknya. Tetapi kita tahu dalam sejarahnya, beberapa bulan pertama ketika beliau berada di Madinah, beliau masih menghadap ke utara, ke Yerusalem. Masih membelakangi Mekah. Tapi beliau lama-kelamaan berdoa kepada Allah agar diizinkan untuk merubah kiblat dari ke utara ke selatan, dari ke Yerusalem ke Mekah atau ke Ka'bah. Quran itu mengabadikan peristiwa itu Ayat mengatakan "Fadzara taqallu bahwa jika fis sama falan qiblatan atas kiblatan Kata Allah kami melihat engkau wahai Muhammad sering menegadahkan tanganmu ke langit memohon doa kepada aku supaya engkau diizinkan untuk merubah kiblat. Maka sekarang aku izinkan engkau merubah kiblat, rubah kiblat ke arah selatan dari Madinah menghadap ke Mekah. Nah, perubahan kiblat ini terjadi pada saat Nabi sedang memimpin sholat, memimpin jamaah menghadap ke utara, ke Yerusalem. Ketika perubahan ini terjadi, beliau harus di tengah-tengah sholat itu merubah kiblatnya ke selatan, ke Ka'bah, ke Mekah. Karena itu setelah selesai sholat, jamaah pada waktu itu ribut, bunda. Bahkan orang-orang yang tadinya beragama Yahudi itu protes keras kepada Nabi dan dalam sejarah dikatakan beberapa orang Islam yang berasal dari agama Yahudi itu menjadi murtad kembali gara-gara itu. Kira-kira mereka berpendapat kok agama seperti ini, kok Nabi seperti ini, Iblat dirubah-rubah. Bukankah kiblat itu sesuatu yang sangat prinsipil dalam beragama? Tapi dalam situasi chaos seperti itu, ayat Al-Baqarah 177 turun. Laisal birra an tuwallu wujuhakum al masyriqi wal maghrib. Quran mengatakan bukanlah kebajikan itu adalah engkau hadapkan wajahmu ke timur atau ke barat. Bukanlah esensi puncak center kebaikan dan beragama itu adalah persoalan kamu hadapkan wajahmu ke barat atau ke timur, bukan itu beragama. Walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin dan seterusnya. Tetapi esensi beragama itu adalah puncak kebajikan beragama itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada para nabi. Ini yang kemudian disimpul menjadi rukun iman dan kemudian menjadi prinsip dasar dari tauhid. Jadi puncak kebajikan dalam beragama itu adalah luruskan tauhid kita pertama. Kemudian ayat itu selanjutnya yang sangat menarik karena lemah dengan apa yang saya sampaikan pada khutbah ini adalah berbunyi wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa nasabil wal wa sa'ilina wa fil dan kemudian setelah imanmu baik, tauhidmu baik, maka kemudian engkau berikan hartamu yang engkau sukai itu kepada kaum kerabat lingkunganmu yang membutuhkan, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada orang yang meminta-minta, dan kepada orang yang dalam perjalanan yang membutuhkan bantuan tentu saja, dan untuk memerdekakan budak. Jadi kita lihat hadirin, dalam situasi di mana umat Islam merasa gundah karena sesuatu yang prinsipil itu mengalami perubahan. Sebagaimana bisa kita bayangkan kalau sekarang ini misalnya, ada seorang ustadz, seorang ulama misalnya, yang berteori bahwa kiblat kita harus dirubah, tentu kita akan gundah. Tentu umat Islam akan gundah. Kok kiblat sesuatu yang prinsipil itu pasti berubah rubah tetapi tetap saja masih harus kita ingat Quran mengatakan bahwa yang lebih prinsipil dari persoalan kiblat itu adalah engkau luruskan tauhidmu dan kemudian wa asal mala ala kubihi tabil kurba wal yakaba wal masakin. Engkau berikan sebagian dari hartamu yang kau sukai itu adalah untuk orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Nah inilah yang saya katakan tadi, esensi kebajikan beragama itu seperti itu. Oleh karena itu wajar kalau Imam Ash-Shafi'i mengatakan bahwa tujuan syariat itu adalah meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Nah hadirin, pada bagian berikutnya mari kita lihat fakta-fakta tentang kesejahteraan dunia Islam. Kalau kita bicara tentang ukuran kesejahteraan, saya kira ada ukuran yang standar standar size, yaitu saya ingin gunakan ukuran Human Development Index, HDI. Human Development Index ini sebetulnya pertama kali diintroduce atau diperkenalkan oleh seorang muslim sarjana ekonomi dari Pakistan yang bernama Mahbubul Haq. Karena ukuran Human Development Index ini sebagai ukuran perkembangan manusia, perkembangan kesejahteraan manusia itu dianggap baik oleh PBB, maka kemudian SDI sampai sekarang digunakan oleh PBB sebagai alat ukur perkembangan kesejahteraan manusia di negara-negara. Oleh karena itu, UNDP United Nations Development Program, juga menggunakan HDI sebagai alat ukur. Setiap tahun mereka mengukur HDI dari negara-negara di dunia ini dan kemudian mengumumkannya kepada kita. Saya ingin mengungkapkan HDI yang terakhir diumumkan oleh UNDP pada akhir 2008 kemarin terhadap 179 negara. Ternyata dari 179 negara yang HDI-nya diukur ini, banyak fakta yang bisa kita temukan tentang kesejahteraan dunia Islam. Yang saya maksud dunia Islam ini adalah negara atau negara Islam, negara Muslim itu adalah negara yang 60% lebih penduduknya beragama Islam. Ternyata misalnya, kalau kita ranking 30 negara dengan tingkat HDI tertinggi di dunia, kita akan menemukan hanya ada dua negara Muslim di situ, yaitu Brunei Darussalam, ranking ke-27, dan Kuwait, ranking ke-29. Jadi sampai dengan 25 besar belum ada negara muslim yang masuk di SDI e tertinggi. Setelah kita extend menjadi 30, ada dua negara muslim di situ, yaitu Brunei dan Kuwait. Ternyata ketika kita lihat lagi, bagaimana Brunei dan Kuwait ini bisa masuk ke 30 besar, itu ada dua jawabannya. Yang pertama karena memang income per kapita mereka tinggi, yaitu disebabkan karena minyak, dan kedua karena jumlah pendidik mereka jumlah penduduk mereka karena ada sedikit. Jadi jumlah penduduk dari dua negara ini tidak lebih dari 2,8 juta jiwa. Nah karena penduduknya sedikit tapi income per kapita, maaf, income nasional dari oil and gas itu sangat tinggi, maka income per kapita mereka tinggi. Sementara HDI itu diukur dari tiga komponen Human Development Index. Komponen yang pertama adalah income per kapita, komponen yang kedua adalah education, education index indeks pendidikan di negara tersebut. Dan yang ketiga adalah komponen life expectancy atau longevity, tingkat rata-rata hidup di masyarakat itu. Jadi education, GDP per kapita, dan kemudian e, tingkat rata-rata kehidupan atau umur e, di masyarakat itu. Dan kemudian dari 30 negara yang ini hanya tertinggi yang kita lihat itu tadi, ternyata di luar negara muslim ada 28 berarti dari 28 itu hanya ada satu negara yang ekonominya itu bergantung pada human, uh, natural resources, sumber alam. 27 negara lainnya itu adalah negara-negara yang tidak memiliki sumber alam yang kuat, tetapi mereka membangun ekonomi mereka atas dasar pengetahuan yang kita sebut knowledge based economy. Fakta lain kita lihat, kalau kita rank 20 negara muslim dengan SDI tertinggi, negara muslim saja 20. Kita akan menemukan 16 diantaranya. Itu adalah negara-negara yang SDI-nya tinggi karena GDP-nya tinggi. Karena GDP-nya tinggi, karena income nasionalnya tinggi, GDP nasionalnya tinggi, dan karena penduduknya sedikit. Dan income nasionalnya tinggi disebabkan juga karena minyak. Tidak ada negara muslim yang SDI-nya tinggi disebabkan karena pendidikan dan disebabkan karena kesejahteraan. Kemudian kita lihat lagi fakta lain tentang Life Expectancy Index. Ternyata dari 30 negara yang Life Expectancy Index yang tertinggi, hanya ada satu negara muslim di situ, yaitu United Arab Emirates yang berada pada ranking ke-27. Jadi tingkat umur rata-rata negara muslim hanya masuk satu negara di situ dari 30 besar. Kemudian kalau kita ranking education index, 30 negara besar negara tertinggi education ya, tidak ada satu pun negara muslim di situ. Kita extend menjadi 40 negara dengan education index tertinggi, tidak ada satu pun negara muslim di situ. Baru ketika kita ranking 50 negara dengan education index tertinggi, kita akan menemukan satu negara muslim di situ, yaitu Kyrgyzstan. Kyrgyzstan dengan jumlah penduduk kira-kira 4 juta orang yang mewakili hanya 0,23 persen dari penduduk muslim dunia. Nah hadirin, banyak fakta yang kami temukan di situ tentang data Human Development Index yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dunia Islam yang boleh kita simpulkan bahwa tingkat kesejahteraan kita itu masih dalam ukuran GDP, dalam ukuran life expectancy, dalam ukuran education terutama itu masih jauh di bawah yang kita harapkan. Nah, sangat ironi, Islam adalah agama yang syariahnya menurut Imam Syafi'i itu adalah meningkatnya kesejahteraan manusia, tapi justru kesejahteraan dunia Islam relatif seperti itu. Sangat ironis juga bahwa Islam adalah agama yang ayat pertamanya turun dengan perintah Isra. Memerintahkan kita untuk membaca, belajar. Yang memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berilmu. Ya ladina amanu minkum wa ladina usul ilma darajat. Allah mengatakan, aku tinggikan raja orang-orang yang berilmu dan ber, ber, beriman di antara kalian. Tetapi justru dunia Islam, education indexnya uh, relatif terjajah dibandingkan dengan saudara kita yang lain. Nah, oleh karena itu hadirin, mari kita lihat Indonesia. Dalam SDI yang diumumkan oleh UNDP yang saya sebutkan tadi, Indonesia dari 179 negara masuk ke ranking 109. Kita masuk ranking 109. Apa yang membuat SDI kita rendah? Ada dua penyebab juga, yaitu education index kita rendah, masuk pada ranking 116, dan juga GDP per kapita kita rendah, masuk ranking 121. Jadi kurang lebih ingin saya katakan di sini bahwa Indonesia ini kurang lebih merupakan miniatur dari dunia Islam. Rendahnya Human Development Index disebabkan karena education yang rendah dan disebabkan karena pendapatan per kapita kita yang rendah. Oleh karena itu, pada bagian tutup pertama ini, barangkali kalau kita ingin tarik pesan moral dari yang saya sampaikan dari khutbah ini, maka jelas kita ketika berbicara tentang ekonomi syariah, mari kita lihat hal-hal yang lebih esensial dari ekonomi syariah yaitu ekonomi syariah itu harus mempunyai tujuan seperti yang Asyafili mengatakan tadi, fokus kepada peningkatan kesejahteraan kita yang ukurannya jelas yaitu Human Development Index. Kemudian kedua, kalau kita sekarang ini berbicara tentang global crisis, yang secara retorik banyak teman-teman mengatakan bahwa kapitalisme game over, dan sebagainya, sebagainya dan masa depan akan digantikan oleh ekonomi Islam. Saya kira ini menjadi benar kalau substansi substansiasinya kita isi dengan benar. Yaitu tidak hanya berbicara tentang anti riba saja, tapi kita bicara mari ekonomi syariah yang kita maksud akan menggantikan ekonomi kapitalis itu mesti ekonomi syariah yang betul-betul mempunyai esensi memberikan perhatian kepada kaum apa, memberikan perhatian kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, Baru dengan begitu ekonomi syariah kita dihormati oleh Allah. Baru kita diberikan kemuliaan oleh Allah. Seperti Allah mengatakan, Kalla balla tukrimuna yatim. Wala tahaduna ala ta'abil miskin. Barakallahu li wa fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa sifil hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa wa li syairil wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfiruhu al huwal Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, pada pertemuan kedua ini saya akan menyampaikan beberapa fakta tentang peranan perbankan syariah yang ada di tanah air kita. Meskipun relatif pertumbuhan perbankan syariah masih sangat baru, baru berkembang tepat kira-kira 9 tahun yang lalu, tetapi Alhamdulillah dalam beberapa ukuran kita bisa melihat ada indikasi bahwa perbankan syariah telah mengikuti pesan-pesan yang tadi kita lihat yaitu pesan tentang perbaikan kesejahteraan lingkungan kita. Indikasi yang pertama yang saya ingin sampaikan ini adalah apa yang kita kenal dengan istilah FDR atau Financing to Deposit Ratio atau LDR kalau dalam istilah perbankan konvensional. Faktanya, selama beberapa tahun terakhir, angka FDR perbankan syariah itu selalu di atas 100%. Kalau saya lihat angka FDR perbankan syariah di akhir 2008, itu angkanya 104%. 103, sekian digunakan 104%. FDR yang tinggi seperti ini bermakna pertama bahwa bank syariah telah berjuang berusaha secara optimal untuk menyalurkan dana masyarakat yang diperolehnya ke masyarakat yang lain dalam rangka menggerakkan ekonomi. Karena MDR tidak lain adalah perbandingan antara dana yang disalurkan dengan dana yang dihimpun dari masyarakat. Dengan MDR yang tinggi berarti bank syariah telah optimal menjadi intermediary institution, lembaga intermediasi tetapi bisa juga bermakna dengan FDR yang tinggi, bank syariah berarti masih kurang dana, masih membutuhkan dana lebih banyak lagi dari masyarakat, itu jelas. Tetapi dengan apa yang ada ini, kalau kita bandingkan dengan bank konvensional, perbankan di Indonesia, FDR-nya di akhir 2008 kemarin saya melihat sekitar 70-74 persen. Masih jauh di bawah FDR-nya perbankan syariah. Kemudian indikator yang kedua saya ingin ungkapkan ini adalah porsi pembiayaan perbankan syariah kepada UMKM kalau pikiran perkembangannya selalu membaik, membesar, dan pada akhir 2008 kemarin, dari seluruh pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah, 71% itu disalurkan kepada UMKM. Hanya 29% saja yang disalurkan kepada non-UMKM atau perusahaan yang relatif sudah besar. Kalau kita bandingkan dengan perbankan konvensional atau perbankan nasional kita, angka porsi UMKM-nya, pembiayaan UMKM-nya masih sekitar 48 persen. Jadi kurang lebih 52, 52 persen masih kritisnya tersalur kepada perusahaan-perusahaan yang relatif besar. Padahal ketika kita bicara tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat lingkungan kita, berbicara tentang pengetatan kemiskinan, kita tidak lain berbicara tentang pemberdayaan sektor ekonomi menengah ke bawah, yang itu berarti berbicara tentang pemberdayaan UMKM di masyarakat kita. Nah, itulah salah satu pesan Quran juga mengatakan demikian, kailaya yakuna dulatan bainal amriyani minkum. Jangan sampai kata Quran aset atau harta itu hanya beredar di orang-orang kaya saja. Oleh karena itu kamu harus berjuang untuk membuat aset-aset yang beredar di negara kita itu turun kepada masyarakat yang di bawah. Dengan demikian kita berarti itu partisipasi mengembangkan kesejahteraan lingkungan kita yang itu secara otomatis nanti ukuran human development index kita juga akan meningkat dengan sendirinya. Nah hadirin, Pesan moral dari khutbah yang kedua ini adalah bahwa pertama, saya biasa menyampaikan pesan kepada teman-teman di industri perbankan syariah atau industri lembaga keuangan syariah supaya jangan eksklusif di dalam berdakwah, jangan mentang-mentang berada di industri ekonomi syariah atau perbankan syariah, kemudian merasa bahwa hanya kita saja yang berjuang menegakkan ekonomi syariah. Karena itu harus kita ingat, kalau kita sudah merasa kita berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan kita, baru kita boleh mengklaim atau merasa bahwa Allah memuliakan kita, bahwa track yang kita lakukan ini benar, yaitu menegakkan ekonomi syariah atau perbankan syariah. Karena bisa saja kita ingin berada di industri syariah, tapi yang kita lakukan hanya mencari keuntungan di bank yang atau di lembaga keuangan yang kita eh, eh, tempat kita berada tanpa menghiraukan atau kurang menghiraukan lingkungan tingkatan kesejahteraan lingkungan kita. Kemudian yang kedua, kepada teman-teman yang di luar ekonomi atau di luar lembaga keuangan syariah, saya ingin mengingatkan juga atau memesankan bahwa kita semua yang di luar perbankan syariah misalnya, itu tidak perlu merasa e, tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan ekonomi syariah sepanjang hidup kita ini. Kita dedikasikan sebagian perjuangan hidup kita ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan kita, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pemerataan, membayar zakat yang baik, maka sesungguhnya kita pun sudah menjalankan ekonomi syariah. Jadi menjalankan ekonomi syariah tidak berarti harus duduk di lembaga keuangan syariah saja, tapi siapa saja yang berjuang untuk menegakkan ekonomi dalam pengertian meningkatkan kesejahteraan lingkungan kita, maka dia bisa menjalankan ekonomi syariah.